Allah katakan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dalam surat Al-Baqarah 269 ini Allah Azza wa Jalla sampaikan dia Allah Azza wa Jalla memberikan ilmu hanya kepada orang yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang Allah beri dia ilmu Sungguh itu dia orang yang diberi kebaikan yang amat sangat banyak Ma'asyiral muslimin ikhwati fidin azil iyakum Pada kesempatan sore ini Kita bersyukur pada Allah dengan anugerah Allah yang besar ini Yaitu nikmat duduk di majlis ilmu Dan insyaAllah akan kita kaji sebagaimana tema tadi Hindari pertikaian raih kejayaan. Tidak berlebihan kerana tema ini dan ini kita nukil dari firman Allah Azza wa Jal di surat Al-Anfal ayat yang ke-46 ketika Allah sampaikan kepada kita perintah wa Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin renungkan firman Allah taala ini dan kalian taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasulnya janganlah kalian bertikai jangan kalian berselisih jangan kalian bertengkar fatafshalu maka kalian akan menjadi lemah. Kalian akan tercerai-berai. Wa hukum akan hilang kekuatan kalian. Hilang kewibawaan kalian. Allah perintahkan kita untuk wasbiru. Sabarlah kalian dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. nya Karena dengan perkara ini kalian akan tetap terjaga persatuannya, kerukunannya dan kalian akan dapatkan kebaikannya. Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Ikhwati fiddin, a'azzanillahu iyyakum. Sahabat yang mulia Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu Beliau bercerita dengan Hudzaifah ibn Yaman dan beliau mengatakan Inna kunna adalla qaumin fa'azzana Allahu bil Islam famahma natlubul izza bighairi ma a'azzana Allahu bihi adallana Allah Ikhwati fidina azza wa iyyakum. Beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh kami yakni muslimin zaman itu awalnya kami adalah kaum yang rendah. Karena orang-orang Arab posisinya dianggap Persia dan Romawi tidak strategis negerinya dan tidak ada komoditi yang bisa diharapkan darinya sehingga hampir dikatakan luput dari dua kekuasaan raja besar ini karena dianggap minus miskin rendah seperti ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu an kami adalah dulunya kaum yang rendah fa'azzanallahu bil Islam lalu Allah menjadikan kita mulia dengan Islam maka kapan kita mencari kemuliaan tidak dengan apa yang Allah telah muliakan kita dengannya yakni dengan Islam maka pasti Allah akan rendahkan ingat hadirin barakallahu fikum siapapun yang mencari kemuliaan tidak dengan bimbingan Islam tidak akan dapat kemuliaan Makanya Allah perintahkan tadi di awal ayat, Allah wa rasul." Kalian taatlah kepada dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah prinsip agama yang utama. Ketaatan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terangkum dalam dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah syahadat asyhadu an la ilaha illallah menuntut keikhlasan kita hanya ibadah kepada Allah semata asyhadu anna muhammadar rasulullah menuntut kita ittiba hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini kunci kebaikan dan kebahagiaan kita kalau kita inginkan kemuliaan inilah kuncinya seperti yang Allah katakan dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya sungguh ia telah dapatkan kebahagiaan yang amat sangat besar. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam membantah ungkapan anggapan orang-orang munafik yang mereka merasa diri lebih mulia daripada mukminin sehingga mereka mengaku beriman main-main untuk melecehkan mukminin tapi Allah membantahnya dengan firman Allah katakan walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun dan hanya bagi Allah milik Allah kemuliaan, kemenangan dan bagi rasulnya dan bagi mukminin akan tetapi mereka orang-orang munafik mereka tidak mengetahuinya dan Allah sudah menetapkan dalam surat Al-Mujadalah Allah memberitakan kepada kita di ayat yang ke-20 dan berikutnya apa kata Allah Innalladzina ladzina Allah wa rasulahu ulaika fil Sungguh orang-orang yang mereka menentang Allah dan Rasulnya Mereka orang-orang yang ada dalam kerendahan Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli Allah telah menetapkan bahwa Pastilah akan menguasai mereka akan menang aku dan Rasulku. Inna qawiyyun aziz. Sungguh Allah maha kuat, Allah maha perkasa. Demikian ya fila barakallahu fikum sekilas ayat menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kemuliaan, kejayaan hanya diraih dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya nya dan ketika kaum mukminin kembali kepada perkara ini, taat pada Allah dan Rasulnya, tidak menyimpang dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan menjadi al-jamaah, menjadi satu kesatuan di atas kebenaran. Inilah kekuatan yang sesungguhnya. Di atas inilah kejayaan yang sebenarnya dan terbukti bagaimana Allah memenangkan Islam bersama Rasul SAW dan para sahabatnya yang Allah sudah katakan walaupun mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik dengan segala kekuatan dan usaha mereka dikerahkan semua harta mereka semua dicurahkan untuk mengalahkan mukminin tidak akan bisa tidak akan mungkin terjadi. Allah katakan yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi. Mereka menginginkan untuk mematikan api cahaya Allah. Yani ingin mematikan Islam. Dengan mulut-mulut mereka. Dengan subhat-subhat yang mereka sebar ingin menghancurkan Islam ini. Tapi Allah terus menetapkan, menyempurnakan agama ini. Allah sempurnakan terus agama ini. Dan Allah katakan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih." Dia Allah telah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda petunjuk wa dinil haq agama yang benar dengan kitab dan sunnah Allah utus Nabi SAW itu Allah utus untuk apa? liyudhirahu ala dini kulli Allah akan memenangkan agama ini atas seluruh agama walau karihal musyrikun walaupun mereka orang-orang musyrik benci walaupun mereka orang-orang kafir benci isyarat dari Allah kemenangan Allah tetap berikan kepada mukminin. Baik di zaman hidupnya Rasulullah SAW maupun di zaman sesudahnya. Selama mukmin komitmen berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah maka akan menjadi satu dengannya. Itulah ahlus sunnah dan itu dia al jamaah. Kata Syal Islam, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika disebut nama Ahlus Sunnah maka akan diiringi wal jamaah. Ketika disebut nama Ahlul Bid'ah maka mengiringinya wal furqah. Pecah. Kenapa? Setiap muncul bid'ah pasti akan pecah. Ingat hadirin, barakallahu fikum. Kalau dalam pepatah kita bersatu kita utuh, bercerai kita runtuh, istilahnya kan begitu. Kalau mukmin tetap dalam kesatuannya, ukhuwahnya terjaga, kerukannya terjaga, maka sungguh kekuatan ini enggak tertandingi. Walaupun mereka jumlahnya sedikit, jangan buta sejarah, coba sedikit lihat sejarah kelam kita, sejarah lalu kita maksudnya. Ketika Rasulullah SAW membimbing para sahabat radhiyallahu anhum, berapa jumlah mereka di perang Badar? dibandingkan jumlah musuhnya nggak imbang. Apalagi ketika mukminin berhadapan dengan Persia dan Romawi. Apakah jumlah mereka seimbang? Jumlah tidak seimbang, persenjataan tidak berimbang. Jauh kekuatan mereka di atas mukminin. Tapi dengan kesatuan yang ada pada mukminin, kerukunan dan persatuan mukminin, Kekuatan ini tak tertandingi. Sehingga orang-orang kafir itu tahu tidak mungkin akan mampu menghancurkan mukminin, menghancurkan muslimin kecuali dengan cara apa? Pecah belah mereka. Pecah belah mereka. Karena nggak mungkin dalam keutuhannya akan bisa dikalahkan. Sehingga mereka berusaha untuk menyusup Baik dengan pemikiran dengan pemikiran jahat atau dengan cara yang lain. Ya fila barakallahu fikum. Dan telah diberitakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yushikul umam an tada'a alaikum kama al akalata ila qas'atiha Rasulullah SAW bersabda hampir-hampir umat Memperbutkan kalian ya manusia orang-orang kafir akan memperbutkan kalian mukminin akan rebutan cakar-cakaran untuk memperbutkan kalian sebagaimana orang yang lapar berebut makanan dalam piring makanan piring yang isi makanan faqala qail lalu seorang bertanya kepada Nabi sallallahu Wa min qillati nahnu yawma idzin Apakah karena sedikitnya kita saat itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal beliau bersabda, "Bal antum yawma idzin kasirun." Justru kalian saat itu amat sangat banyak. Anda bisa menggambarkan bagaimana orang yang lapar hidangan satu nampan atau satu piring dihadapi orang-orang yang rakus dan lapar kondisinya. Kira-kira begitu ditaruh apa? Cepat habis pek, pek, pek, pek. selesai rebutan. Hampir terjadi umat ini akan menjadi seperti itu. Ditanyakan pada beliau, apakah sedikitnya kita saat itu ya Rasulullah? Beliau jawab, bahkan kalian saat itu amat sangat banyak. Walakinnakum husaun kahusais sail. Hanya saja kalian saat itu kayak buih. Seperti buih yang ada di atas air yang mengalir. Ketika antum lihat banjir bandang atau banjir di sungai dari gunung. Buih akan mengiringi air itu mengalir ke lembah. Ketika ombak hantam tepian pantai. Maka ombak membawa di atas air itu apa? Buih. Banyak, tapi kalau kayak buih. Kan kena angin saja udah hilang. Betul? Buih kena angin, hilang. Begitu gambaran Nabi SAW. Wala Allah min suduri aduwikum mahabatan minkum. Dan Allah cabut. Rasa takut musuh-musuh kalian. Ya, Allah cabut rasa takut di dada musuh-musuh kalian. Hilang kewibawaan kalian. Hilang kekuatan kalian. fi Dan kalian telah ditelikung dengan penyakit yang Allah takkan di hati kalian yaitu penyakit wahan. Faqala Seorang bertanya lagi, "Ya Rasulullah, wa mal wahan?" Apa itu penyakit wahan? Beliau Rasulullah menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Yaitu cinta dunia dan benci kematian. Barakallahu fikum ya ikhwah. Ini penyakit yang menghinggapi umat ini. Dan seorang ketika dia telah dirasuki cinta dunia. Apa kata Nabi? Belum menggambarkan bahayanya. Madhibani ja'i'ani. Tidaklah dua ekor serigala. Dalam keadaan lapar. Dia lebih merusak kambing-kambing yang digembalakan dibanding kerusakan yang ditimbulkan karena seorang ambisi akan dunia terhadap agamanya. Kalau kambing digembala, lalu serigala datang menyerang, paling cuma seekor kambing yang diterkam dimakan. Kenyang serigala pun pergi ninggalkan sisa. Yang lain aman. Betul? Itu gambarannya. Tapi kalau orang rakus dunia, jangankan ada sisa, tambah pun bisa kalau ada. Tidak akan ada puasnya. Dan ini akan merusak pada agamanya lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan serigala terhadap kambing-kambing yang digembalakan. Nah, akhirnya banyak orang yang mengorbankan agamanya, mengorbankan akidahnya untuk mendapatkan dunianya. Kalau sudah seperti ini, orang mukmin kayak ibarat sapi atau kerbau yang dicucuk ijungnya nurut sama orang kafir diatur sampai pemahamannya yang ikut mereka, polanya yang ikut mereka, sehingga muncul berbagai macam aliran-aliran yang notabene pencetusnya orang-orang kafir. Seperti apa? Khawarij, Yahudi pencetusnya. Begitupun Mu'tazilah, Begitupun yang lain-lainnya itu dari awalnya susupan dari orang-orang kafir, Ahmadiyah dan sebagainya. Untuk apa? Menghancurkan mukminin. Sehingga kalau orang mukmin sudah tercerai-berai, tidak ada kekuatannya, mana mungkin akan bisa meraih kejayaannya? Tidak mungkin. Sehingga kata Umar Ibn Khattab radhiallahu anhu tadi, Kun inna kunna adalla kaumin. Sungguh kita ini dulu orang-orang rendah. Allah bil Islam. Lalu Allah muliakan kami dengan Islam. Lihat di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Penaklukan begitu luas Persia Romawi. Ditaklukannya wilayahnya sampai berbatasan dengan wilayah Asia. Sampai batas India hampir masuk Cina. Pasukan muslimin begitu luasnya. Wilayah kekuasaan dan masih dalam satu kesatuan satu amir mukminin. Sekarang menjadi berapa negara kira-kira? Wilayah yang dulu dikuasai muslimin sekarang jadi berapa negara? Kalau antum mau lihat peta, itu sudah berpuluh mungkin ratus negara. Dulunya satu. Muslimin. Dan musuh-musuh semua takut. Dengan kekuatan mukminin. Sehingga yafila barakallahu fikum. Allah mengingatkan tetaplah kalian jaga. Taatlah kepada Allah. Taatlah pada Rasulnya. Jangan bertikai. Ifatifidin azal wa wa yakum. Ketahuilah bahwa setiap kali ketika kita semua mukminin semakin berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah dan berpegang dengan asar sahabat seperti yang disampaikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam innahu may minkum ba'di fasayara ikhtilafan kasira. sungguh siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku nanti dia pasti akan melihat perselisihan banyak pada umat ini. Falaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasidin al-mahdiyin. Wajib kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasidin al-mahdiyin. Selama mukmin berpegang teguh dengan perkara ini tentunya dia akan makin sempurna persatuannya dan semakin utama dan semakin mulia kedudukannya di atas petunjuk Allah semuanya dan mereka terikat dalam satu tali ikatan tali iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah itu yang Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu Allah perintahkan kita berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dengan tali Allah dengan Al-Qur'an jangan kalian bercerai-berai jangan kalian berselisih Masyarakat muslimin ikhwati fidin a'azzaikum dalam hadis riwayat Imam Muslim Allah azza wa jalla berfirman ini hadis qudsi Allah katakan dalam firman-Nya khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum wa innahum atathum asyayatin fajtalathum an dinihim Allah berfirman Aku ciptakan hambaku semua dalam keadaan hanif lurus di atas Islam di atas tauhid itulah fitrah kita seluruhnya dan sungguh kemudian datang pada mereka syaitan lalu syaitan menggelincirkan menyelewengkan mereka dari agamanya ikhwati fidin azam iyakum Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan Adam lalu Allah jadikan Adam khalifah di muka bumi ini mengemban amanah menjadi khalifah di muka bumi ini dan manusia anak keturunan Adam semua ibadah hanya kepada Allah di atas tauhid menyembah hanya kepada Allah ibadahnya taat kepada Allah mengagungkan Allah sampai berlalu sepuluh generasi dan ini bukan waktu yang pendek waktu yang panjang terjaga manusia di atas agama Allah ثم استجلهم الشيطان فحرفهم عن دين lalu setan menyelincirkan mereka merubah agama Allah sehingga mereka pun tercerai-berai yang tadinya mereka menjadi sudah satu umat dengan munculnya kesyirikan mereka tercerai-berai dan ya fil fikum Allah pun tidak inginkan hal itu terjadi pada mereka dan juga pada kita saat ini tentunya. Lihat setelah muncul kesyirikan manusia pun diazab oleh Allah setelah diutus kepada mereka rasul yang menyeru mereka kembali kembali kepada tauhid yaitu Nabi Nuh diutus di tengah-tengah mereka Ya fila barakallahu fikum yang diajarkan Nabi Nuh kembali ajarkan tauhid karena dengan tauhid ini manusia akan kembali satu. Kembali ibadah hanya kepada Allah dengan cara yang diajarkan Rasul sallallahu Umat akan kembali menjadi satu. Maka Allah katakan taatlah pada Allah, taatlah pada Rasulnya. Jangan bercerai-berai, jangan bertikai. Kemudian ya barakallahu fikum fadamahumullah ala ikhtilafihim. Allah mencerca perselisihan yang terjadi pada umat manusia. Wa ba'asa fim rusula. Allah utus para rasul. Untuk apa? Untuk jam'ul kalimah. Untuk menyatukan kembali mereka. Ta'allu baina qulubi untuk menyatukan hati-hati mereka kembali alal haq di atas kebenaran Lihat firman Allah. Kana nas ummatan wahidatan. Faba'asallahu nabiyyina mubashirina wa mundirin. Di surat Al-Baqarah 213 ini Allah Azza wa Jalla menghabarkan adalah manusia asalnya itu umat yang satu. Lalu tercerai-berai. Maka Allah utus kepada mereka nabi-nabi Allah membawa kabar gembira bagi mereka dan memperingatkan mereka kabar gembira bagi yang iman peringatan bagi yang kafir sehingga yang beriman selamat yang kafir dibinasakan dari umat-umat yang terdahulu dan yafila barakallahu fikum Allah telah memilih satu contoh sejarah istafallah Bani Israel Wa ja'ala fim Allah telah memilih para nabi dan para rasul sekian banyak diutus di tengah-tengah kaum Bani Israel. Namun fakhalafuhum wa manabadul kitab wara'a zuhurihim. Ternyata mereka orang-orang Bani Israel menyelisihi utusan Allah. Mereka membuang kitab yang Allah turunkan kepada mereka di belakang punggung mereka si'an wa mereka berpecah belah menjadi kelompok-kelompok yang banyak. Mereka tidak satu. Dan mereka kaku, egois. Hati mereka digambarkan Allah summa qasat bukum fahiyakal hijarah. Ini sifat mereka Allah katakan kemudian keras hati-hati kalian kayak batu. Kenapa Allah tidak menggambarkan kayak besi? Mana lebih keras? Batu dan besi? Keras sama keras. Cuman besi leleh dengan panas, batu dengan panas tetap keras. Itu gambaran yang berat. Kerasnya hati mereka. Dan afila ya barakallahu fikum. Seperti digambarkan Nabi SAW. Karena mereka tidak mengikuti petunjuk Nabi yang Allah utus. Mereka buang kitab pedoman yang Allah turunkan. Apa yang terjadi? Beliau beritakan iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina millah. Yahudi pecah jadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara Nasrani pecah menjadi 72 golongan. Ini berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata umat ini sama menimpa mengena umat ini. Waftarqat ummati ala salasin wa sab'in. Umatku terpecah menjadi 73 golongan. Beliau mengatakan kulluhum finnar. Mereka semua di neraka. Ila wahida kecuali satu. Lihat yang satu inilah yang menang. Yang satu inilah yang di atas kemuliaan dan kejayaan. Itulah mukmin yang taat pada Allah dan Rasulnya. Yang menyeleweng, yang menyimpang, nggak dapat kemuliaan ini. Sehingga ya fila barakallahu fikum di dunia maupun di akhirat beda. Itu ketika mereka menyelisihi Rasulnya. Begitupun umat ini yang 72 menyelisihi ajaran Nabi. Yang satu itulah yang persis seperti yang diajarkan Nabi. Itulah al-jamaah. Yang beliau katakan tentang al-jamaah, siapa dia al-jamaah? Ma alaihi wa ashabi. Apa yang aku ada padanya dan para sahabatku. Sehingga ya fila barakallahu fikum. Rasulullah SAW memberitakan dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu seperti yang tadi kami sampaikan fa innahu ya'is minkum ba'di Sungguh siapa hidup diantarakan sepeninggalku. Fasayar ikhtilafan kasirah. Dia akan melihat perselisihan terjadi banyak pada umat ini. Dan solusinya satu. Yaitu. Fa'alaikum bisunnati wasunnatil hulafa ar-rashidin. Kalian pegang tegulah sunnahku. Dan sunnah hulafa ar-rashidin. Kemudian fila barakallahu fikum. Beliau Nabi SAW mengingatkan kepada kita. Untuk kita waspada. Iyakum wal furqah. Hati-hati kalian dari perpecahan. Allah tidak inginkan ini terjadi pada kita. Barakallahu fikum ya ikhwah. Mahrib berarti kita sholat dulu. adzan salat baru kita sambung ba'dal maghrib. Barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.